Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan dalam segala hal. Oh iya, betul ya. Baik secara spiritual, hmm. secara mental, secara fisik maupun secara sosial. Hmm. Maka beliau mempunyai sifat sidik, amanah, fatona, tablik. tablik. Hmm. Itu menunjukkan sifat-sifat yang berkaitan dengan empat hal itu. Hmm. Nah, oleh karena itu di dalam hadis-hadis yang cukup banyak sudah diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang mempunyai manajemen yang baik hmm. di dalam hidupnya, termasuk diantaranya dalam menjaga kesehatan, kesehatan. baik secara fisik maupun hmm. secara rohani, secara jasmani maupun rohani. Hmm. Nah, dalam hal kesehatan fisik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu, senantiasa berpuasa. Hmm. Bahkan suatu ketika, ketika beliau berada di tempat Aisyah. Yeah. Lalu kemudian bertanya kepada Aisyah di pagi hari itu, sehabis waktu duha, ya sehabis waktu duha, tapi bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan buatku pada hari ini? Hmm. Maka Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, yang ada hanyalah kurma hmm. dan air putih. Hmm kalau begitu aku berpuasa. Hmm. Jadi Rasulullah biasa melakukan puasa itu dengan niat uh, tidak pada malam harinya, hmm. tetapi setelah beliau sholat subuh, aktivitas dagang, setelah berdagang sampai waktu duha selesai, <clears throat> lalu Nabi kemudian datang kepada istrinya, lalu bertanya tentang adakah makanan buatku pada hari ini. Hmm. Berbeda dengan pertanyaan kita. Yeah. Iya. Uh, Mas, mau masak apa. Hmm. Jadi sudah ada di kulkas kan. Iya. Stok sayuran, stok daging-daging dan hmm. sebagainya. Kalau nanti nggak ada, nggak ada stok itu. Kecuali kurma dan adakah makanan buat hmm. ya. Iya pada pagi ini. Dan kalau kita Ustaz, ada makanan apa nyari? Ya, beli. beli iya kan? gitu kan. Cari gitu kan. Kalau kalau suami suami para suami begitu kan. <laughs> Jadi kalau nggak ada marah kan? gitu. Kalau nanti nggak. Marah sih nggak itu. Kenapa nggak ada? <laughs> Iya gitu. iya. Betul. Marah sih nggak. Hmm. Males banget sih lu. <laughs> Ini rancangan, Ini rancangan gitu. masuk jam segini udah capek belum belum ada sarapan gitu kan <laughs> kalau nabi nggak begitu hmm. jadi tetap sabar lalu kemudian nabi berpuasa sampai Uh, Jadi beliau melakukan niat puasa itu ketika siang. Dan jam duha itu oh. langsung berniat puasa. Oh. Itu biasa Rasulullah begitu. Hmm. Jadi selain puasa yang beliau lazimkan Senin dan Kamis, beliau biasa berpuasa kalau nggak ada makanan. Oh. Seperti itu. Jadi uh, ini uh, secara psikologis hmm. berdampak baik. Hmm. Karena kenapa? ketika orang menahan lapar tanpa adanya niat puasa itu lebih berat. Mm-hmm. Jadi misalnya gini, uh, pada saat hari Selasa nggak ada makanan, mm-hmm. tetapi kita dongkol terus karena nggak ada niat puasa, mm-hmm. ya kan? Yeah. Maka kemudian siang hari kita dongkol, sore hari kita dongkol, bahkan ketika melihat orang makan kita dongkol, maka uh, kondisi fisik kita akan semakin lemah. Iya. Berbeda dengan orang yang uh, dia merasakan dengan segala kesabarannya, lalu dia ikhlas, dia berniat puasa saja. Hmm. Pada saat dia lapar, tetap saya berpuasa. Hmm. Seperti itu. Nah pada saat itu secara mental orang akan lebih sabar lagi, lebih tenang, dan kemudian bisa menikmati uh, ibadah puasa yang dia lakukan. Hmm. Walaupun itu niatnya mendadak. Nah, kemudian. Wah, Ustaz. Rasul mengatakan ketika tidak ada makanan maka beliau lebih baik puasa. Iya. Ini apa menandakan kalau memang kondisi beliau saat itu betul-betul miskin tidak ada apa-apa bagaimana Karena gini Nabi nggak pernah nyetok makanan. Hmm. Bukan berarti miskin karena tidak ada, tetapi karena beliau banyak memberi. Hmm. Pada suatu ketika uh, Nabi menyembelih domba, hmm. gitu ya, satu domba dia sembelih, hmm. lalu kemudian dirawat oleh uh, oleh siapa? Oleh Aisyah. Hmm. Lalu setelah itu disisakan satu paha hmm. belakang itu ya yang hmm. agak agak banyak dagingnya. Lalu dengan ceria Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, hmm, hmm, hmm. aku sisakan dari sembelihan tadi hmm satu paha mm-hmm. uh, domba untukmu. hmm Mau dimasak apa nih? Mm-hmm. Gitu kan? hmm Jadi uh, uh, hawanya itu pokoknya kayaknya pengen pesta gitu dengan hmm Aisyah itu pengen ya makan yang ya, kasih lah mas gitu. suami gitu ya. Hmm. Apa jawaban Rasulullah wahai Aisyah? Yang terbaik buat kita adalah yang kita berikan untuk orang lain. Oh, masya Allah. Gitu. Jadi Nabi intinya tidak setuju hmm. bahwasanya yang baik itu untuk dirinya hmm. daging itu maka daging yang baik itu berikan kepada ya Allah. kepada orang yang butuhkan akhirnya Aisyah Uh, Aisyah menurut pula ya eh, menurut pula <laughs> gitu. kalau kalau kita kan nggak begitu enak aja enak aja gitu yang bagus kita dulu yang susah yang terhormat gitu. berarti itu ya kondisi memang bukan berarti Rasul tidak punya apa-apa tetapi memang iya. beliau ya kalau untuk lebih baik memberi gitu. daripada ah, tidak cuman lebih banyak memberi mm karena uh, eh, Nabi itu kan uh, tahu betul bahwasanya hmm. uh, makanan uh, yang kita konsumsi itu tidak akan menjamin kesehatan kita secara mutlak, tetapi hmm. pengaturan dari konsumsi makanan itu hmm. yang akan melakukan kesehatan kita secara fisik hmm. maupun secara psikis, hmm. baik secara jasmani maupun okay. Nah kemudian, hmm. kalaupun beliau makan, beliau menggunakan Hmm. Ya, jadi tidak makan berdasarkan pada jam-jam makan. Hmm. Ya, hanya saja beliau terbiasa pagi hari itu kalau misalnya uh, memang ada makanan itu beliau uh, biasa minum susu, ya kan, hmm. minum susu dan makan daging serta roti itu biasa pagi hari. Apa, itu kurang uh, kurang lebih bisa daging domba, Uh, domba, daging unta, oh. ya daging yang dihalalkan saja. Yeah. Itu ada kalau ada ada sarapan begitu. Hmm. Itu kurang lebih dilakukan Rasulullah sekitar uh, sekitar jam 9. Biasanya hmm. beliau pulang dari pasar atau pulang dari aktivitas uh, dakwah dengan para sahabat hmm. kurang lebih jam antara jam 9 dan 10 beliau itu makan. Nah, kalau ada makanan itu yang beliau makan biasanya. Nah, hmm. Nah, Apakah waktu duhur jam 12 misalnya jam 12 atau antara jam 12 dan 1 itu beliau makan? Enggak. Hmm. Jadi enggak membiasakan seperti itu. Jadi dalam sejarah Nabi itu biasa makan dua, dua kali dalam sehari. Oh. Dan itu kurang lebih antara jam 9 10 hmm. uh, dan pada asar. Hmm. Ya, antara jam 4 sampai jam uh, eh, 6 enam mag eh, iya. waktu maghrib ya iya, maghrib, atau setengah enam. Jadi antara asar dan maghrib beliau makan malam. Hmm. Nah beliau tidak biasakan makan siang Jadi sarapan pagi biasa beliau lakukan. Sehingga jam-jam oh, pagi jam jam sembilan jam sepuluh itu oh, menjelang oh, siang gitu. gitu ya berarti nah, udah tingkat sehingga pada saat waktu duhur apa apa bagusnya ketika kita makan antara jam sembilan jam sepuluh waktu duhur kita tidak lapar dan tidak terlalu kenyang oh. sehingga apa tidak ada hawa ngantuk okay. berbeda dengan orang yang makan jam dua belas waktu istirahat pada saat mau duhur dia sudah ngantuk. Iya, iya, iya. iya. ya. Jadi kerja juga tidak maksimal. Nah, kerja nggak maksimal. Habis makan biasanya ngantuk kan. Uh, itu ngantuk lalu kemudian mau sholat pun males ya kan? biasanya habis makan uh, sholat sebentar sholatnya udah nggak khusyuk tiduran hmm. <laughs> tapi jam makan kita sekarang yang yang berkebiasaan adalah ya. sarapan pagi, pagi. jam tujuh ya. ke bawah kemudian makan siang dan ya. makan malam ya budaya muslim nggak begitu sebenarnya <laughs> budaya muslim kita sarapan pagi itu jam 9 jam 10 sehingga tidak ada makan siang hmm. waktu duhur kita sibuk ke masjid hmm. yang laki-laki yang perempuan juga mempersiapkan dia untuk sholat jadi ya. tidak uh, apa namanya uh, tidak mempersiapkan makanan yang begitu banyak hmm. dua 12 itu nah <laughs> kemudian ada nggak Ba'da asar antara ah. asar dengan maghrib itu kita hmm. sudah berasa lapar biasanya. Nah, barang satu makan, makan lagi. Ya. Nah, Lalu bagaimana malam sebelum tidur? Biasanya Nabi tidur antara jam 9 dan 10 malam. Hmm? Jam 9 jam 10 malam itu beliau hmm. tidur. Dan pada saat itu uh, Nabi kita biasanya minum air putih satu hmm. gelas dan tiga atau lima butir kurma. Kurma. Nah, sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Nah, kenapa kok makan kurma? Karena apa? Eh, kurma dan uh, dan dan air putih ini sangat bagus buat metabolisme tubuh kita pada saat kita tidur. Hmm. Kurma itu mengandung uh, kadar magnesium yang tinggi, kalsium yang tinggi, ya kan? Hmm. Kemudian uh, kadar uh, karbohidrat yang tinggi, hmm. sehingga uh, kalau nasi, nasi kita makan nasi uh, satu piring itu sama dengan kita makan kurma tiga butir kurma Hmm. Iya. karbohidrat dan karbohidrat ya. Yeah. sehingga tidak terjadi kegemukan. Mm -hmm. Nah kita sering makan itu sebelum tidur mm -hmm. sehingga ngantuk malam tidur akhirnya bengkak badan. yang makan instan lagi. Hmm, instan sama oh. nasi, banyak-banyak pas telur dia campur. misalnya instannya dua, dua biji terus nasinya satu piring, telur telurnya dua biji tambah bengkak. Iya. Yeah. Ya. Kan? Nah kemudian uh, beliau tidur. Kenapa kok jam 90 beliau sudah tidur? Hmm. Para ahli mengatakan bahwasanya ketika jam 10 malam fungsi liver eh, apa itu liver kita bekerja. Hmm, Dan saat yang bagus untuk bekerja liver adalah saat orang itu tidur. Hmm. Jadi yang dibiasakan buat kita juga sering tidur malam jam dua belas berarti dalam dua jam uh, liver kita bekerja kita nggak tidur itu sama livernya maka orang orang sekarang sering terkena penyakit hepatitis hmm. penyakit kuning penyakit liver itu dan tidur juga setelah sholat isya itu ya nggak bisa nggak semua ya uh, bukan pas setelah sholat isya ya Betul, nggak pas banget gitu oh. antara jam sembilan jam sepuluh. iya sudah sudah sholat isya ya, bisa tidur nggak nggak apa lagi oh kadang-kadang kita, kita kan biasa uh, malam jadi siang siang, siang jadi malam itu oh. yang salah itu yang bikin hmm. orang nggak sehat hmm. Hmm. Lalu kemudian uh, antara 10, 11, kemudian 12 ya, eh, dari 2 jam itu berarti 11, 12, hmm. kemudian <clears throat> jam 1, 2, 3, antara jam 2 dan 3 ini beliau sudah bangun. Oh, Sehingga praktis beliau itu tidur itu sekitar 5 jam. Hmm. Nah, apakah ringan badan? Oh, badan sangat ringan. Apalagi kalau makan kurma ajwa, tidak hmm. butir sama minum air putih. Ini coba aja coba aja kita mencoba pagi hari sarapan jam 10, ini ada makan siang, tapi asar kita makan. Setelah itu sebelum tidur kita makan tiga butir kurma ajwa, hmm. kemudian minum air putih. Hmm. Nah insya Allah badan kita jam 2 atau jam 3 kita bangun itu ringan sekali. Nah pada kenapa kok jam 2 sudah bangun? Hmm. Pada saat antara jam 2 jam 3 itu bekerjanya ginjal kita. Hmm. Nah, ginjal kalau kita masih tidur kemudian dia bekerja itu berat pekerjaan ginjal itu. Tapi pada saat kita sudah bangun tidur, lalu ginjal kita bekerja, itu ringan hmm. pekerjaannya itu. Jadi pada saat tidur itu berat sekali ginjal itu kerjanya, tapi kalau sudah bangun tidur, eh, kerja ginjal itu akan ringan. Sehingga praktis di sini, ya kan, Nabi itu tidak pernah terkena penyakit ginjal, yeah. nggak pernah terkena penyakit liver, hmm. penyakit jantung, atau penyakit yang kronis lain. Nggak ada cerita. Hmm. Karena menjaga betul bagaimana beliau makan dan bagaimana tidur. Dan beliau membiasakan uh, berhenti makan sebelum kenyang. kenyang. Hmm. Jadi nggak ada cerita kekenyangan. Nah kalau kita beda, tapi semakan uh, apa tuh ayam goreng pakai nasi udah nambah. Eh lihat nasi ada soto mie, makan lagi soto mie. Lihat lagi ada mie ayam, makan lagi mie ayam. Apalagi ketika pesta, Ustaz. Nah, masalahnya <laughs> itu. pesta, semua dikejar. Makanya pesta yuk bareng dengan Yuna. Iya. Ya udah makannya sambil berdiri, nah. banyak makanan-makanan yang berkolesterol, berlimpah, dan kadang-kadang kita euforia makannya itu. Hmm, pokoknya, waduh ini kesempatan nih. Ini harus, ini nah, harus, ini harus. Ini harus, rugi gua. Dan Rasulullah pernah ya mengalami, melakukan Rasulullah pernah. Lakukan itu. Yang, ah, pokoknya yang yang menunjuk melakukan itu sifat-sifat kebinatangan dalam makan itu Rasulullah itu tidak pernah melakukan itu hmm. maka praktis secara fisik maupun secara mental Rasulullah adalah orang yang paling sehat di muka bumi ini hmm. nah lalu bagaimana ketika beliau mau tidur hmm. beliau mau tidur berwudu dulu hmm. ya kenapa mesti wudhu ya kan banyak orang bertanya kenapa sih mesti wudhu dan lain sebagainya hmm. nah <clears throat> wudhu itu adalah awal kita untuk membersihkan diri kita. Hmm. Kalau kita sadar hmm. bahwasanya fisik kita perlu dibersihkan, maka wudhu itu adalah stimulan untuk membersihkan kondisi jiwa kita, hmm. kondisi ruh kita. Hmm. Maka pada saat beliau tidur, beliau bermuasabah. Hmm. Beliau tobat kalau ada kesalahan-kesalahan, hmm. ya kan? Hmm. Kemudian beliau membaca doa, ya kan? Hmm setelah itu uh, setelah beli baca dua lalu beliau kemudian miring ke kanan hmm. jadi oh, disunahkan oh, miring ke kanan, ya, ya? miring ke kanan menghadap kiblat hmm. uh, kepala ke arah utara kalau di hmm. kita ya kalau di kita ke arah hmm. utara nah itu bukan berarti beliau tidurnya begini terus. Hmm. uh, kalau misalnya seseorang sampai pagi tidurnya itu miring ke kanan terus, hmm. itu akan bahaya buat paru-paru hmm. dan eh, akan terjadi penumpukan-penumpukan iya. zat zat tertentu baik itu asam, gula, hmm. apa di bagian kanan. Hmm. Maka kadang-kadang orang dominan ketika uh, apa itu sirkulasi darah itu dominan eh, terjadi penumpukan di bagian kanan karena dia dominan miring ke kanan dan itu nggak bagus buat wanita. Hmm. Kenapa? Lu kasihan suaminya. <laughs> Masa oh, tidur miring ke kanan terus? Ya, suaminya harus kiri gitu. <laughs> Artinya kan ukur-ukuran terus ya. Iya. Nah, jadi fleksibel ketika sudah tidur ya boleh tengkurap, boleh ah. serentak, asal nggak terlalu berlebihan. Hmm. Jadi awal tidur saja disunahkan itu, itu juga untuk mengkondisikan jantung kita. Hmm. mengkondisikan Oh, untuk awalnya iya, untuk kesehatan jantung, baru-baru. Berapa lama ya, Allah alam. Ya, hmm. Pokoknya sampai beliau tertidur setelah tertidur kan tidak diceritakan bagaimana okay. tidur beliau. Tetapi saya yakin pada saat tidur itu tidak satupun manusia yang kemudian dia akan ke kanan terus pasti kadang-kadang oh, iya. berlentang, kadang-kadang miring ke kiri. Ada perubahan ada perubahan kadang mungkin tengkurap tergantung uh, kesukaan dia. Hmm. Asal tidak terlalu dominan pada sisi tertentu gitu. Nah, Nah setelah itu beliau ambil wudhu, kemudian uh, setelah itu beliau menjalankan sholat sholat hmm. tahajud, hmm. ya, sholat tahajud, lalu kemudian uh, pada saat selesai sholat tahajud sambil menunggu waktu adzan hmm. subuh, hmm. beliau biasa sambil rebahan santai bukan tidur hmm. miring ke kanan seperti itu. Oh. Nah itu biasa beliau lakukan hmm. sampai akhirnya uh, eh, adzan Uh, sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh beliau melakukan dzikir pagi. Hmm. Jadi zikir pagi. Tadi ngomong setelah tahajud beliau saya kasih tidur lagi ya kira terjemahan terjemahan miring ke kanan itu sampai subuh sampai subuh nah oh. setelah subuh beliau ada dikir pagi oh. yang dikumpulkan oleh Syekh Hasan Albana itu dalam eh, kitab al Maksurat Nah itu itu biasa beliau dikir, misalnya dikir pagi itu antara lain satu membaca surat Al-Fatihah, hmm. dua membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, hmm. kemudian surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 254, hmm. kemudian eh, uh, 257 ya, hmm. surat Al-Baqarah uh, eh, 284 sampai 286, kemudian uh, surat Al-Imran ayat 18, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan surat yang lain yang itu dikumpulkan untuk dikir-dikir pagi. Nah, ada doa-doa yang lain seperti misalnya eh, apa namanya? Eh, atau pikir-pikir ya, pikir-pikir yang lain kalau itu kan ayat Quran. Ada pikir sebenarnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca 100 kali. Hmm. Atau 10 kali, tulis 10 kali atau 100 kali. Hmm. Lebih dari itu juga enggak apa-apa kata Nabi. Nah, biasanya zikir-zikir hmm. al-ma'surat ini apabila dibaca hmm. pas waktu terbit matahari, hmm. itu kalau dibaca dengan khusyuk, pas terbit matahari itu uh, maka Selesai lah dikit itu. Hmm. Jadi biasa beliau sampai di masjid itu sampai terima tarif setelah itu beliau uh, apa itu namanya melakukan aktivitas pagi, hmm. bisa ke pasar, bisa berdakwah hmm. sampai waktu duha beliau baru balik ke rumah oh. lalu makan pagi itu sarapan oh, pagi seperti itu. Jam sembilan itu ya. Jadi Tadi kenapa kok jam sembilan iya, itu? Ya. kenapa? kok jam sembilan beliau itu uh, praktis ya beliau harus hmm. juga nggak tidur ya, hmm. nggak tidur sampai waktu duha pun nggak tidur. Hmm. Nah kenapa kok waktu duha itu sangat penting beliau uh, sarapan pagi uh, karena uh, uh, ada seorang dokter saya lupa namanya itu telah menemukan bahwasanya pada waktu duha itu turunlah uh, dari langit saat tertentu yaitu sangat bagus buat kesehatan. Hmm. Nah itu yang kita hirup setiap hari yang bisa menyehatkan kita. Maka ketika orang itu sholat duha itu sudah persendian. Hmm. Artinya itu fungsinya ada pergerakan pada saat uh, ada hmm. zat di langit ini yang berlambang kita itu turun. Hmm. Nah zat ini akan naik pada saat waktu asar. Jadi hmm. setelah sholat asar zat ini naik. Maka Nabi sangat melarang eh, tidur pagi ya kan sampai waktu dua hmm. sama tidur habis asar. Iya, iya. iya. Itu sangat dilarang oleh Nabi. Hmm, hmm. Karena memang e, ketika orang mau sakit juga, biasanya itu dia akan sering tidur habis subuh dan juga sering tidur habis asar. Hmm. Bahkan kalau orang itu misalnya terkena demam, itu berasa banget ya. Hmm. Habis subuh terasa demamnya, hmm. kemudian habis asar terasa demamnya. Hmm. Nah itu karena zat-zat itu yang oh, yang yang, yang turun kemudian yang naik. Hmm. Itu yang menimbulkan adanya Eh, reaksi-reaksi pada tubuh kita, reaksi-reaksi hmm. tertentu hmm. apabila tidak sehat. Yeah. Seperti itu. Hmm. Jadi Rasulullah uh, sudah tahu hal-hal yang gaib yang bisa bermanfaat untuk kesehatan kita dan yang tidak bermanfaat untuk kesehatan kita. Maka Rasulullah menjaga betul seperti itu. Hmm. Nah, Lalu bagaimana ketika beliau misalnya kecapean yeah. atau sedang habis perang gitu ya, mm-hmm. badannya pada linu-linu, uh, eh, apa obat yang beliau minum? Nabi SAW membiasakan diri pada saat beliau misalnya uh, pulang dari perang lalu kemudian kecapean kakinya lindu-lindu badannya capek-capek maka Nabi memanggil ahli bekam hmm. ahli hijamah hmm. jadi uh, lalu kemudian beliau berbekam di tempat-tempat di mana yang ada ada yang sakit. Oh, gitu. Nah, misalnya di pundaknya, di tengkuknya, di punggungnya, atau di bagian-bagian kaki yang berasa sakit itu diminta dibekam oleh ahli bekam. Hmm. Lalu dikeluarkan darahnya. Hmm. Ya kan kalau zaman Rasulullah itu pakai tanduk ya, di sap oh, iya. tanduk begitu. Kalau kalau zaman sekarang sudah alat-alat yang modern. Hmm kita dikeluarkan darahnya, cuma dikeluarkan darahnya menjadi ringan. Oh. Nah, itu darah apa yang keluar? Itu darah kotor. Oh. Jadi darah yang di bawah kulit itu darah kotor. Hmm. Maka uh, bekam ini termasuk metode pengobatan yang luar biasa. Hmm. Jadi uh, tidak ada satupun metode yang bisa mengalahkan metode pengobatan bekam ini. Karena apa? sampai dengan iya, pengobatan langit sampai sekarang sampai sekarang hanya saja mungkin zaman sekarang ini eh, dokter-dokter uh, kita belum memakai tetapi sudah banyak ahli-ahli kesehatan di kalangan umat Islam yang memakai metode bekam ini hmm. dan uh, ini termasuk pengobatan langit itu karena tidak pengobatan ini tubuh tidak tidak tidak menyakiti tubuh enak sekali hmm. ya jadi perintah bekam ini disampaikan oleh malaikat Jibril hmm. kepada Nabi wahai Nabi pada saat turun dari Sidratul Muntaha di langit yang pertama hmm. Jibril mengatakan wahai Nabi perintahkan kepada umatmu untuk berbekam hmm. karena bekam itu adalah pengobatan yang terbaik buat umatmu hmm. nah kemudian dalam hadis yang lain bekam itu dapat mengobati atau menyembuhkan 72 jenis penyakit. Oh, masya Allah. Bekam, nah. ya kan? Nah, maka beliau membiasakan diri untuk berbekam ketika sakit. Apa di antara penyakit itu? Nanti dibahas, Pak, ya. Oke. Okay. Kita jeda dulu. Pemirsa, dimanapun Anda menarik uh, tentunya pembicaraan ini tentang masalah bagaimana cara Rasulullah uh, dalam menjaga hidupnya supaya selalu tetap sehat dan juga bagaimana cara pengobatan yang beliau lakukan ketika uh, menghadapi sebuah penyakit. Yeah. Tentunya kami akan kembali selepas yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat kembali bergabung bagi Anda yang mungkin baru saja uh, bergabung bersama kami di sini di program Hikmah Pagi TVRI dengan bahasan kita hidup sehat menurut Rasulullah salam yang tadi sudah sedikit banyak kan disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Abu Asila bahwa banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menjaga kesehatannya. Ya. Apakah dalam bentuk pola makannya, kemudian bagaimana cara tidur beliau dan uh, ketika beliau sakit tadi dikatakan oleh uh, eh, Ustaz bahwa yeah adalah dengan cara bekam beliau melakukan ya. pengobatan, pengobatan Kesehatan. Dan itu tidak dilakukan sendiri ya, tapi ya, dengan iya, ahli. Ada kan, gitu kan. ahli, kan? ahli bekam pada saat itu. Tapi Rasulullah sendiri pernah membekam orang nggak? Uh, dalam sejarah sih belum belum pernah saya baca ada hadis yang menyatakan Rasulullah pernah membekam orang. Hmm. Tapi Rasulullah sering memanggil ahli bekam hmm. untuk membekam istrinya ataupun membekam beliau. Oke. Okay. Nah untuk medis pada saat ini, iya. kira-kira masih relevan atau enggak? Bagaimana hasil penelitian medikal gitu? Iya. Sudah ada? Uh, sangat relevan. Uh, beberapa uh, uh, ahli kedokteran hmm. yang yang berada di Mesir, yang berada di Yordania, hmm. bahkan uh, sekarang juga diteliti di Amerika Eh, metode pengobatan bekam itu bahkan e, pernah diliput di sebuah atau ditayangkan di sebuah stasiun swasta hmm. di Amerika sekarang sangat diminati metode pengobatan ini hmm. karena ternyata terbukti bahwasannya bekam itu dapat mengeluarkan radikal bebas hmm. yang eh, yang terletak di bawah kulit kita jadi hmm. darah-darah kotor yang mengandung kolesterol atau mengandung gula atau mengandung asam hmm. yang itu e, sudah tidak bagus untuk kesehatan kita hmm. karena darah-darah itu adalah darah-darah sisa dari uh, darah yang masuk ke dalam pembuluh, di mana apabila seseorang misalnya banyak uh, terkena uh, asam dalam darahnya atau asam disebut asam urat itu. Hmm maka kemudian darahnya akan mengandung asam, maka kualitas elektro pada darah itu akan melemah. Hmm. Sehingga fungsi organ-organ tubuh kita di persendian kita akan terasa nyeri hmm. karena adanya penumpukan-penumpukan asam ini. Hmm. Karena uh, asam itu tidak uh, tidak kondusif untuk elektro gitu ya. Okay. Uh, eh, beda dengan yang yang normal. Gitu. Hmm. Ya. Uh, kolesterol juga sama, itu akan menimbulkan penyumbatan. Hmm. Sehingga ketika timbul penyumbatan dalam uh, pembuluh darah sehingga darahnya akan pelan atau mungkin akan tersumbat, hmm. maka uh, elektro juga tidak akan sampai pada organ tubuh yang dibutuhkan hmm. sehingga banyak orang yang kemudian terkena stroke karena adanya penyumbatan-penyumbatan oh. seperti ini. Hmm. Begitu pula ketika misalnya seseorang itu terkena gula, hmm. ya kan, maka kemudian fungsi-fungsi saraf kita akan melemah karena gula itu akan mematikan elektrolit. Nah, bekam itu dilakukan oleh untuk pencegahan atau untuk pengobatan, uh, untuk pengobatan dan untuk perawatan kesehatan. Hmm. Buktinya ketika Rasulullah pulang perang, badannya pada sakit, belum bekam artinya perawatan. ada dampak sakit yang timbul dari tubuhnya itu. Eh, lalu kemudian belum melakukan bekam. Hmm. Jadi ini juga termasuk kategori perawatan atau juga pengobatan. Hmm. Pada masa itu ada nggak orang yang misalnya terkena penyakit stroke seperti yang sekarang ini kemudian dibekam atau pada pada zaman Nabi belum belum pernah disampaikan tentang ada orang yang terkena penyakit stroke. Hmm. Karena relatif para sahabat ini juga menjaga kesehatan dan sebagaimana Nabi ya. menjaga kesehatan. Memang jarang sekali sahabat yang sakit. Betul. Hmm. Uh, bahkan Nabi pernah suatu ketika beliau uh, timbul khayalan karena gangguan hmm. setan hmm. uh, seakan-akan beliau berhubungan dengan istrinya padahal enggak. Jadi khayalan berhubungan suami istri lah hmm. gitu. Hmm. Itu timbul pada Nabi lalu Nabi meminta kepada ahli bekam karena ini termasuk kategori uh, apa namanya? Tuk ya tuk itu serangan sihir awal mm-hmm. yang mempengaruhi hayalan kita nah itu dibekam di bagian kepala di mm -hmm. ya nah dibekam dikeluarkan darahnya nah setelah keluar darahnya itu maka hilanglah hayalan itu oh, jadi uh, fungsinya sangat bagus sekali mm-hmm. uh, bahkan dalam dalam pengobatan modern pun mm-hmm. uh, kebetulan uh, saya itu memimpin sebuah klinik namanya mm-hmm. klinik syariah Bengkel Rohani uh, yang minimal dalam sehari itu pasien antara 30 sampai 50 mm-hmm. pasien datang, itu banyak sekali keluhan-keluhan dari penyakit-penyakit masyarakat itu pada saat sakit pusing-pusing gitu kan migrain vertigo ya, itu, ya, itu ya efektif sekali jadi hmm. misalnya dibekam di titik tertentu di bagian kepala hmm. uh, dan kemudian juga ada uh, minum dan herbal seperti misalnya hepatitis sauda hmm. atau madu yang asli gitu ya hmm. nah ternyata vertigo yang yang kita mungkin punya ketergantungan terhadap obat tertentu ya, obat kimia sintetis itu insya Allah tidak tergantung hmm. dan Eh, cukup orang itu mungkin bekam sekali dua kali setelah itu dia merawat uh, kesehatannya dengan berbekam uh, dalam dalam setahun mungkin dua kali per hmm. setengah uh, tahun ya hmm. dia bekam itu sudah cukup insya Allah uh, kita bisa menekan biaya pengeluaran untuk kesehatan kita. Jadi hmm. tidak perlu mahal-mahal. Tidak ada efek apa-apa dari Insya Allah tidak ada efek apa. Seandainya saja umat Islam itu paham tentang metode pengobatan ini, maka dia akan senang berbekam. Lalu kemudian Insya Allah tidak ada orang yang yang terkena banyak stroke karena gara-gara bekam. Hmm. Karena betul-betul bekam itu mengeluarkan radikal bebas yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit jantung koroner, hmm. penyakit liver, penyakit gagal ginjal, hmm. penyakit uh, pankreas, penyakit eh, jantung dan lain sebagainya. Jika nah, dilakukan oleh orang yang ahli. Betul, harus dilakukan. Jangan, jangan sembarangan. Don't try this at home <laughs> by yourself. <laughs> Jangan sembarangan. Harus harus datang ke klinik ini yang memang sudah uh, terbukti bahwasanya itu adalah klinik. Dan secara medical Indonesia gimana? uh, medical Indonesia sih belum disahkan sebagai pengobatan yang hmm. yang apa yang sesuai dengan standar kesehatan kita. Hmm. Uh, pemerintah kita agak lamban menanggapi hal seperti ini. Tetapi kalau di Cina hmm. sudah disahkan sebagai salah satu pengobatan hmm. timur dan di Cina juga sangat uh, apa itu sangat banyak uh, apa itu klinik-klinik kesehatan dan juga rumah sakit rumah sakit uh, apa itu rumah sakit Mencoba yang menggunakan ya. menggunakan metode pengobatan nabi ini mm -hmm. termasuk herbal-herbal yang dikonsumsi bahkan di Cina sudah ditemukan uh, ada 13 jenis zat aktif di dalam madu. Hmm. Ya, dalam madu itu yang yang itu bisa digunakan menjadi 8.000 jenis eh, obat. Hmm. Jadi di Cina itu sudah ditemukan ya. melakukan penelitian terhadap madu itu. Ya. Lalu kemudian uh, Cina sudah menemukan 8.000 jenis obat dari madu itu. Okay. Ya. Termasuk misalnya orang uh, sehabis operasi ya kan itu hanya dioleskan dengan salep Ma madu. Uh Uh, lukanya itu akan uh, menyatu kembali. Kemudian uh, kondisi kulitnya bekas operasi itu tidak, begitu kelihatan. kelihatan. Nah permasalahannya adalah kalau uh, yang yang yang saya tahu kebanyakan ahli bukan masalah kaum pria. Ya. Bagaimana yeah. jika uh, perempuan meminta melakukan meminta melakukan bekam itu kan tidak ada uh, belum ada kelihatannya ahli bekam wanita. Iya. Uh, di klinik syariah bengerohan itu uh, yang wanita dibekam oleh wanita. Oke. Okay, Jadi uh, uh, tidak boleh seorang laki-laki membekam seorang wanita Pada saat, karena ada aurat di situ. Iya betul. Pada saat kondisi sehat perlu tidak melakukan itu kondisi boleh boleh sangat bagus sih eh, fisik kita sehat karena kita kan tidak tahu oh, nah, setelah sehat itu berapa bulan kita akan sakit kan gitu iya, iya. nah untuk merawat kesehatan itu sangat bagus dengan bekam hmm. jadi eh, itu betul-betul sudah terbukti dan ini meringankan beban kita okay. dalam merawat kesehatan. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi men menyarankan untuk minum madu. Minum madu. Jadi kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna syifa'u salasa. Awalan surbatul asal, sanian surbatul hikam, wa salisan kayyatun bina. Sehingga pengobatan di dalam Islam itu ada tiga macam. Yang pertama minum madu, yang kedua berbekam, yang ketiga kai. Nah, kai itu pengobatan dengan alat-alat medis. Oh. Nah, uh, minum madu berarti minum obat-obatan herbal. Madu apa saja ya? Ya, madu apa saja. Hmm. Jadi, uh, tetapi madu apa saja ini manfaatnya juga beda-beda. Ya. Ya. Makanya para ahli di bidang madu hmm. atau profesor eh, profesor-profesor bidang madu melakukan penelitian bahwasanya uh, di perut lebah itu, di perut lebah kalau dalam surat An-Nahl ayat 69. Iya, ada di surat ya, An-Nahl. Ya, di situ ya. Itu sampaikan bahwasanya di dalam berlebah itu ada obat bagi penyakit-penyakit yang ada pada manusia. Oh, Artinya perut lebah itu adalah pabrik, hmm. ya pabrik obat. Hmm. Sehingga seandainya saja umat Islam betul-betul melakukan penelitian tentang lebah ini, hmm. ya kan? di mana di dalam berlebah itu ada proses bagaimana membuat obat. Hmm. Nah, oleh karena itu sebenarnya orang itu berobat dengan madu itu sebenarnya sudah bisa asalkan memang uh, apa itu namanya lebah-lebah ini dikondisikan. Hmm. Misalnya lebah ini akan berfungsi uh, madunya untuk pengobatan penyakit tumor, maka dia harus diberikan ekstrak-ekstrak tertentu atau ramuan-ramuan uh, tumor itu dalam bentuk jus supaya kemudian itu diambil oleh lebah, dimakan oleh lebah setelah dimakan oleh lebah, diproduksi oleh lebah dalam perutnya, perutnya itu melalui proses-proses hmm. tertentu, sudah ada penyaringan tertentu, lalu keluarlah madu. Nah, madu ini oh. akan mengandung unsur-unsur yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Oh, pabriknya di dalam. Pabrik. Oh. Jadi ada proses sehingga kalau umat Islam itu tahu manfaat lebah, tidak kita tidak perlu lagi misalnya ada ada pabrik kimia ini gini mm-hmm. dan sebagainya. Hmm. Karena apa? lebah itu bisa kita manfaatkan. Misalnya kita tahu di hutan, ternak kita gitu ya? ber- ya? ya ternak hmm. lebah itu kita hmm. berdayakan dan itu akan terbebas dari racun-racun, hmm. ya kan? Hmm. Nah, kalau begitu, ya kan, berarti apa yang disampaikan oleh dalam Al-Quran itu merupakan sebuah kebenaran yang mutlak. Yeah. Bahwasanya umat Islam sebenarnya harus kembali kepada obat-obatan yeah. Ya. uh, hmm. alami, yeah. termasuk diantaranya madu, habatus sauda, dan herbal-herbal jenis yang lain, hmm. yang kemudian uh, dibentuk dalam bentuk kapsul atau obat-obatan hmm. cairan mm yang lainnya. Sehingga uh, tubuh kita kan alami natural. mm hmm. Dia akan lebih pas dengan hal-hal yang bersifat natural. Okay. Nah, oleh karena itu obat-obat kimia itu hanya menimbulkan racun nah. dalam tubuh kita dan uh, dampak pengobatannya ketika kita minum obat-obat kimia tertentu misalnya untuk penyakit jantung ternyata akan berefek negatif dengan, dengan uh, organ tubuh yang lain betul karena berefek negatif terhadap organ tubuh yang lain hmm. dan uh, dan ini Eh, termasuk bukan pengobatan yang islami. Karena dalam doa pengobatan Islam itu, bagaimana kita berdoa ketika seorang berobat itu, Allah marban nas, azibil ba'sa, wasfi antas syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yudhadiru sakoma. Ya Allah, Rabbnya manusia, sembuhkanlah penyakit, hilangkanlah penyakit ini. Hmm. Karena engkau lah yang maha penyembuh. Yeah. Beri kesembuhan uh, karena lah yang maha penyembuh hmm. dari penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Hmm. Maka kemudian uh, berikanlah kesembuhan kemudian setelah itu tidak eh, kesembuhan itu tidak menimbulkan penyakit yang baru. Hmm. Nah, artinya eh, kita diperintahkan oleh Allah untuk berobat dengan obat-obatan yang tidak menimbulkan penyakit efek, yang baru. Efek yang baru penyakit. Jadi baru. jangan sampai kita ngobatin jantung lalu ginjal kita kena. Itu berarti bukan obat, itu racun. hmm. Nah, oleh karena itu uh, umat Islam harus uh, sadar bahwasanya uh, dia ketika berobat harus mulai kembali kepada obat-obat yang bersifat alami. Hmm. Nah, kecuali ada obat-obatan luar ya, untuk obatan luka dan lain sebagainya, hmm. memang dalam hal ini uh, belum dipasarkan produk-produk herbal yang bagus. Hmm. Tetapi uh, sudah ditemukan di dalam madu itu ada namanya bifenom. Ah, bifenom itu adalah obat untuk luka. Jadi hmm. misalnya terjadi luka atau gatal-gatal di bagian kulit atau penyakit kulit atau terjadi uh, luka dalam bentuk benturan-benturan hmm. itu dari dari situ dari dari apa apa itu dari bifenom itu bisa dioleskan lalu akan hmm. terjadi kesembuhan. Yeah. Dan itu adalah obat uh, luka atau obat uh, eh, kata-kata yang sangat bagus, yang sangat bagus. Saya saja ini belum diberdayakan. Okay. Ya. Saya berpikir tadi ketika Ustaz mengatakan bahwa uh, lebah jika kita kondisikan memakan sesuatu yang bermanfaat untuk kesembuhan mm uh, jantung atau kesembuhan ya. organ yang lain mm harus dikondisikan, dikondisikan ya. makanannya. Misalnya kita ternak dikasih makanannya maka dia ya. akan memproduksi dalam Betul. perutnya tersebut. Lalu bagaimana dengan manusia jika dia memang betul-betul bisa mengkondisikan makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuhnya maka mungkin kita rencana akan lebih lebah bisa saja itu. Dari maksudnya dari. Dalam artian menjaga kesehatan. Oh iya. Gitu. Kan uh, di dalam dalam surat uh, eh, 2 ayat 168 Allah berfirman, "Ya ayuhan nas kunu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hmm. Wahai manusia, makan apa yang yang ada di uh, muka bumi ini ya dengan halal dan baik. Hmm. Jangan ikuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Hmm. Artinya setan bisa uh, infiltrasi terhadap apa yang kita konsumsi. Hmm. Yaitu apa? sesuatu uh, yang haram bisa dimasukkan setan ke dalam yeah. tubuh kita. Ketika misalnya kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan dari jenis yang diharamkan atau hmm. dari rezeki yang yang haram, haram hmm. maka itu juga akan menimbulkan penyakit. Dan Tetapi ya kan, penyakitnya ini bukan berupa penyakit fisik. Yeah. Nah, penyakit fisik itu akan terjadi manakala kita mengkonsumsi makanan itu tidak baik. Hmm. Uh, dari sisi gizi nggak baik, ya kan, hmm. formulasinya nggak baik, ya, pola makan, pola makannya nggak hmm. baik, misalnya orang demen minum kopi terus, hmm. makan ayam terus, eh, misalnya ini kan nggak baik. Eh, dan juga sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan juga menyebabkan eh, terkena penyakit fisik. Tetapi kalau sesuatu yang didapatkan dari yang haram kemudian hasilnya kita gunakan untuk beli beras, beras itu kita makan, itu akan menimbulkan penyakit dalam jiwa. Astagfirullah. Ya, penyakit-penyakit kemunafikan, penyakit-penyakit uh, fasik, ya kan penyakit-penyakit zolim, hmm. itu berasal dari perilaku-perilaku manusia hmm. yang senang uh, berbuat uh, perbuatan dan dosa lalu di situ menghasilkan uang. Maka misalnya ada seseorang yang Eh, dia bekerja sebagai seorang pelacur. Hmm. Lalu dia tahu itu haram hmm. digunakan untuk makan. Lalu apakah uh, hasil dari pelacuran itu bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Hmm. Tentunya sulit sekali. Hmm. Justru akan digunakan untuk membeli sesuatu yang mendukung bagaimana dia berbuat maksiat. Okay. Oh, Masya Allah. Itu dampaknya hmm. kejiwaan, hmm. penyakit-penyakit jiwa. Hmm. Maka dalam Islam, perawatan kesehatan tidak semata-mata menitik beratkan kepada masalah fisik. Masalah fisik itu sudah ditelat, diteliti oleh para ahli sekarang ini ya, para ahli kesehatan. Bahasa masalah fisik itu hanyalah 30 persen uh, apa itu penyebab dari uh, kurang sehatnya tubuh kita. Ya. 70 persen sebenarnya ada sel genetik di dalam tubuh kita yang kurang uh, apa namanya kurang bisa kita manfaatkan jadi tidak bisa menyala hmm. yang tidak bisa menyala yang apabila itu redup maka fungsi organ-organ tubuh kita pun akan melemah hmm. dan uh, seorang dokter dari Jepang menemukan bahwa sel genetik ini adalah Tuhan hmm. hebat kan hmm. berarti inilah yang disebut dengan ruh kesehatan rohani hmm. penjagaan spiritualitas hmm. jadi spiritual kita perlu kita jaga ya, perlu sehat ya. Hmm. maka orang yang dia apa itu merasakan nyaman dengan spiritual, ya kan? Hmm. Dia senang sholat dengan khusyuk, hmm. senang berzikir, rajin berdoa. Hmm. Kadang-kadang tidak timbul rasa lapar dalam dirinya. Ya. Pada saat-saat tertentu orang lain pada lapar, orang itu bisa menahan. Ya kan? Maka relatif orang-orang yang men banyak memberikan diri kepada Allah, dia tidak mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Bahkan makan sedikit sekali ya. Iya, makan sedikit kan apa? dia mendapatkan suatu kebahagiaan di luar dari hmm. makanan itu. Dia mendapatkan kenikmatan Betul. di dalam hatinya selain daripada kenikmatan makanan dan itu adalah kenikmatan jiwa, hmm. kenikmatan spiritualnya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah bisa memberikan paha domba yang begitu uh, apa, yang begitu enak dimakan kalau dimasak gitu ya? justru itu diberikan iya, kepada orang lain dan Rasulullah makan biasa-biasa saja ya. karena Rasulullah sudah mendapatkan kenikmatan di dalam hidupnya selain kenikmatan-kenikmatan yang berupa kenikmatan fisik nah justru pada saat orang itu bisa menjaga kesehatannya secara spiritual maka itu akan berpengaruh kepada fisiknya. Hmm. Jadi eh, pengaruh-pengaruh materi pada tubuh kita itu hanyalah 30 persen. Maka orang-orang yang mencari kebahagiaan hanya berdasarkan kepada materi, hmm. dia akan mudah sakit. Oh iya, iya, ya. iya. ya. Coba Orang langsung mabuk abukan Kan dia mencari kebahagiaan melalui iya. ilmu yang cerah. Ya kan? Itu kan materi. Hmm. Wah dia merasa bangga fly. Walaupun dia uh, tidur di got. Ya, merasa kan nyaman. ya, kayak ada di permadani. Bahkan seperti dikelilingi bidadari-bidadari surga. Ya kan? Padahal ketika dia pulang. <laughs> padahal bidadarinya adalah tidur-tidur got. Tapi dia merasa nyaman. Iya. Nah itu belum mendapat kenikmatan spiritual. Tidak mendapatkan kenikmatan. Baik Ustaz, sayang sekali waktunya habis nih. tidak terasa ya? Tidak terasa. Nanti kita minta tambah lagi berapa jam. Ya. Insya Allah kita berani lagi ya. Baik, syukur Ustaz bahwa memang ternyata inilah bukti. Semakin kita gali bahwa semakin terasa kurang waktu yang kita perlukan juga iya. mungkin bahasan yang kita akan gapai. Mudah-mudahan ada manfaat Ustaz pada hari ini. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa dimanapun Anda bahwa memang ternyata sempurna memang kehidupan Rasulullah sehari-harinya sangat pantaslah jikalau beliau menjadi kedua sana bagi eh, umat-umat sesudahnya. Bahwa apa yang disampaikan Rasul tadi menggambarkan betapa Rasulullah memiliki disiplin yang luar biasa dalam masalah kehidupannya. Apakah itu pola makannya, dari makanan yang dimakan, kemudian bagaimana cara beliau membagi waktu antara tidur juga bekerja dan lain sebagainya sepertinya dan memang layak untuk kita contoh. Silakan Anda baca dalam kitab-kitab yang lain tentang bagaimana cara hidup uh, Rasulullah untuk bisa menjadi selalu sehat dan tentunya banyak manfaat yang bisa kita petik bisa insya Allah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala silah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.